hambamu Dengan sebab Kemurahannya Kedermawanannya di dunia Jadi didoakan Orang yang meninggal Dermawan Baik Tidak pernah nolak membantu orang maka dia meninggal dunia bumi doa ini ya iya. Allah berikanlah ampunan maafkan kesalahan begitu juga hafalah malaikat penjaga wa idza mata al-baqin apabila orang bahil mati Galan berkata bumi wal hafadah Allahumma zib hadha hadha al-abda ya Allah Tutupilah, halangilah ini hamba anil jannah. Kama hajaba ibadaka amma biyadihi minat dunia. Sebagaimana dia mencegah hambamu daripada apa yang ada di tangannya. Sebagaimana dia tolak hambamu daripada minta yang ada di tangan dia, maka sekarang tolak juga. Ya. Supaya sama bumi. وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود من الريح المرسلة dan sungguh benar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih dermawan daripada angin yang diutus. Angin yang diutus oleh Allah kita nggak pakai minta, jadi berhembus. Nah, Rasulullah lebih lebih lebih dermawan, lebih baik daripada angin tadi. Wasaha aidan annahu sallallahu alaihi wasallam dan benar pula bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma marida tatkala sakit kana indahu sab'atu danani adalah di sisi Nabi itu ada tujuh dinar. Fa'amara Aisyah an tu'tiyaha li Ali bima biha. Lalu Rasulullah memerintahkan Aisyah supaya memberikan tujuh dinar itu kepada Sayyidina Ali agar Sayyidina Ali sedekahkan yang tujuh dinar itu buat pegawai. Ya, kata Rasulullah, ya Aisyah ini tolong kasih Sayyidina Ali biar Sayyidina Ali bagiin tuh duit tujuh dinar. Duit Nabi. Ya. Cuma tujuh dinar yang meninggal duitnya. Bashtabalak bi'irma'ihi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Siti Aisyah sibuk dengan pingsannya Nabi. Nabi pingsan, habis ngomong begitu pingsan karena sakit. Siti Aisyah gak sempat jadi, gak sempat jalanin perintah Rasul, ngurusin Nabi dulu, sibuk pingsan. Ya, diurusin Nabi. Ya orang kalau suaminya pingsan, jadi lupa yang tujuh dinar tuh. فكان كلما أفاض أمر بذلك حتى أعطتها Maka adalah setiap kali Nabi sadar dari pingsannya, Nabi selalu perintahin yang tujuh dinar. Itu kan yang tujuh dinar udah diserahin belum? Udah dikasih Ali belum? Biar Ali sedekahin. Jadi bangun dari pingsan yang diingat tujuh dinar udah di ini menunjukkan khawatirnya Nabi kita Muhammad SAW. Dia meninggal dunia, harta masih ada di di rumah. Ya. kita meninggal dunia, harta banyak. Kumpul. Kita tinggalin buat anak kita, bini kita, yang belum tentu mereka itu ingat kita ya, waktu kita meninggal. Ya, makanya kalau kita belum yakin anak bini kita bakal perjuangin ketika kita meninggal, mendingan jangan tinggalin warisan buat dia. Tinggalin ilmu aja deh. Tinggalin ilmu, ilmu aja. Ya. Jual tanah ini suruh dia pesantren. Jual ini, jadi mendingan begitu. Karena anak yang soleh biar nggak tinggal warisan dia bisa dapat duit. Karena kesolehan seseorang itu menjadi jaminan rezeki dari Allah. Orang kalau soleh itu rezekinya ditanggung Ya. Orang mukmin rezekinya ditanggung tapi kalau dia nggak saleh, harta kita tinggalin banyak, dia pasik. Nah, berarti kita ngebantu ninggalin harta buat kepasikan dia. Jadi ke kuburan kita nyambung tuh dosennya. Terus karena harta engkau tinggalkan sebagai pembantu di dalam melancarkan kepasikan mereka anak-anak dan istri. Ya. Makanya hati-hati Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu Inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdaruhu. Eh, umat Islam, orang mukmin hati-hati. Sesungguhnya istrimu, anakmu ada yang jadi musuh kamu. Itu dia model begitu. Kita belain, capek-capek cari duit, tinggalin mati harta warisan buat dia, oh dia malah jadi musuh gitu. Di akhirat. Ya, jadi ngirimin dosa bukan ngirimin pahala. وأما فلم كان كلما أفاد أمر بذلك حتى أعطتها لعلي sampai Siti Aisyah karena ditegur terus bangun dari pingsan sadar tanyain tujuh dinarnya udah serahin belum Sayyidina Ali akhirnya Aisyah kasih Sayyidina Ali Fa'amsat lailata mautihi sallallahu alaihi wasallam Kebetulan pada sore malam hari matinya Nabi ya, Nabi mati sore harinya walaysa indaha syai'un. Gak ada yang tersisa di rumah Siti Aisyah itu sesuatu pun. Bahkan di misbahi, dia perlu lampu. Siti Aisyah perlu lampu kan buat terangin rumahnya waktu malam kematian Rasulullah. Fa'arsalat ila ilai ila imra'atin min nisa'ihi. Lalu diutus seseorang ya, kepada istri Nabi Kan Nabi istrinya banyak. Kirim orang tolong ente ke rumah si ini pulang pulang pulang nah, minta nih minyak samanan ya, minta minyak sama samin buat nyalain Iya minyak samin ini nggak ada buat nyalain lampu waktu meninggalin Nabi nggak galin warisan cuma dua tarok tufikum amrain ma intamasaktum bihima lan lubah ba'di abadah kitab Allah wasunnata sunnata rasulih. Yang aku tinggalin kata Nabi dua perkara, gak bakal kamu sesat selama-lamanya kalau masih berpegang kepada dua, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul. Itu warisan Nabi dua. Segitu menguasai Jazirah Arab, segitu menguasai negara-negara Romawi, ya. Tapi kekayaannya waktu meninggal, ya, Gak ada yang minyak sawi juga gak ada. Banyak. Tujuh dinar. Makanya kita suka malu kalau kita lagi merenung. Merenungin diri kita gitu. Ah, punya rumah, punya ini, punya ini. Sementara Rasulullah enggak. Nah, kita perlu begitu tuh. Bukannya berarti kita ikutin jejak lagi, nggak disuruh begitu, nggak bisa. Cuman malu aja. Malu, jadi akhirnya timbul. Jadi acuan kita jadi nggak bakhil. Iya. Jadi nggak bakhil karena kita makhluknya nanti, jadi kita nggak bakhil. Ada orang minta ini kita bantu, ada orang perlu ini kita ini. Nggak pakai orang minta denger aja, denger aja nyumbang. Apalagi buat kebaikan. Ini suruh orang ngemis dulu kurmedi buat minta-minta. Kadang-kadang orang datang buru-buru bukan pintu dintip lah, wah kok mak minta sumbangan, untuk lagi. bilang gue nggak ada gitu. Tapi capek nyumbang mulu, jangan nyumbang jangan capek. Insya Allah balias dan balias dan Allah tambah ya. Fa'arsalan ya ila imratin min nisa'i tatlubu min hasanana Minta dari para istri Nabi itu minyak buat nyalain lampu. Lalu Wagala Umar radhiyallahu anhu Berkata Umar radhiyallahu anhu amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaqa Rasulullah memerintahkan kami buat sedekah. Bahwa Zalika lalu berbetulan pada waktu itu malam indi saya punya harta. Fagiltu ya. Lalu aku berkata al yauma asbiku Abu Bakr. Ini hari saya mau ngalahin Abu Bakar. Hari ini saya mau nempong, mau nempong Abu Bakar dalam hal sedekah. Kebetulan punya harta. Kalau nggak punya, ya banyak dengan senyum, dengan paling nggak senyum itu sedekahnya, atau dengan tenaga, atau dengan ya, mankana lahu malun, waliyatasaddaq bimali kata Nabi. Yang punya harta sedekah dengan harta. Wa man kana lahu quwwatun, punya kekuatan, kalau ya tersedap kuat bantu-bantu. Ya. Masjid lagi rehat, enggak ada dana, bantu aja. Bantu. Ini ya, bantu sebentar minta kopi rokok. Bantu sebentar minta kopi. Itu bukan bantu namanya, nyari nyari duit. Kalau bantu ikhlas. Ya, sedek, anda gak bantu, gak bisa, gak punya harta buat sedekah, buat infak ke masjid, anda mau bantu tenaga, cakep tuh. Wa man kana lahu eh, apa? Man kana lahu malun wa man kana lahu guwatun falyatasawwab bi guwatihi. Kalau nggak ada dua-duanya, senyum aja deh. Doain. Doain. Jangan bantu kagak dengan harta, sengaja kagak, doain kagak, hasad malah. Ya. Hasad ya. Hari ini saya mau tempong Abu Bakar radhiyallahu an. In sabaqtumu yauman. Fajiktu binis di Hari ini saya akan mendahului Abu Bakar radhiyallahu an. Jikalau aku mengalahkannya pada satu hari. Fajitu binis bimani lalu aku datang dengan membawa separuh hartaku kata Sayyidina Umar Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kau li ahli Nabi tanya sama Umar radhiyallahu an apa yang kamu tinggalin buat istrimu, keluargamu? Fakultu aku menjawab Islam. Ya setengah juga. Nyumbang setengah, ninggalin setengah. Paruh harta. Eh, Pak Atta Abu Bakar radhiyallahu anhu. Datang Sayyidina Abu Bakar. Bikul lima limalihi dengan semua harta yang dipunya. Ya. Bagala lalu Umar Bagala Rasulullah SAW Rasulullah berkata, Ma'abakai tali ahlik ya Abu Bakar. Apa yang kau sisakan buat istrimu, buat keluargamu ya Abu Bakar? Kala itu lahum Allah wa rasulah. Kalau saya Umar masih jawab, saya tinggalin setengahnya. Kalau Abu Bakar, saya tinggalin Allah dan Rasul. Semuanya harta, ya habisin. Yang tinggalin Allah sama kalau mau Allah ya gak bisa kok kalah itu aja. Iya. gak bisa ngalahin Sayyidina Abu Bakar. Fakultu lalu aku berkata kata Sayyidina Umar la usah bisayin abada. Saya gak bisa nempong kamu wahai Abu Bakar dengan sesuatu selama-lamanya. Ibadahnya gak bisa ditempong, sedegahnya gak bisa ditempong. Ya. Tawaduknya nggak bisa juga. Oke, waktu ditanya oleh Jibril oleh Rasulullah, Jibril pernah ditanya oleh Nabi kita Muhammad. Ma hasanatu Umar. Sibli an hasanati Umar ini atau ma hasanatu. Apa sih kebaikan Umar ya Jibril? Kata Jibril, andai kata bumi eh pohon jadiin pena, lakukan jadikan tinta untuk menulis nulis kebaikan Sayyidina Umar mahasor Tuhan nggak selesai ya, nggak selesai nulis kebaikan Sayyidina Umar saking banyaknya gimana Rasulullah kan gitu ini baru Umarnya doang gimana Rasulullah yang orang Arab situ duror berjanji saraful anam dia ulami apa lagi sekarang al ahzab kan banyak rawi terus muncul lagi rawi orang nih karangan-karangan ulama-ulama sekarang bakal muncul. Ya, sifat-sifat Nabi yang baik dikarang di dalam kumpulan riwayat. Itu belum nggak bakal kelar. Ya, itu digabung semuanya jadi satu. Digabung semuanya, ya itu baru secomot daripada kebaikan Nabi itu yang diceritain. Yang dari mulai lahirnya Nabi, binatang-binatang pada ngomong, binatang ngomong, Natabat di pasir baru ngomong pasir, pasir ngomongnya orang-orang Arab pada orang Quraisy kok otek ngomongnya gitu, tumben-tumbenan. Kita gimana bisa ngomong? Ini waktu lahirin Nabi ngomong ke otek, ada wasada ah, ngomong ya pak pakai bahasa Arab. Ya, mu'alinatan jika malinishar. Karena memberitahu bahwasanya akan lahir ini seorang makhluk manusia yang paling sempurna. Langit-langit pada joget bulan-bulan bintang sembunyi. Trong, nggak sari-sari. Orang-orang Betawi bilang nggak nggak sanen-sanen nih. Hah? Nggak sanen-sanen nih. Enggak <laughs> Nggak sanen-sanen, enggak sanen-sanen ini. Nggak biasanya. Makanya orang sekarang abadiin dengan petasan. <laughs> Mubtada'atis samawati anwara kan gitu. Wabat jadil diterangin matahari dengan cahaya. Penuh matahari langit dengan cahaya. Dulu kelahiran Nabi, kok sekarang kan peringatannya. Peringatan lahirnya di abadi itu seolah-olah langit bercahaya bertasan. Jangan bilang ikutin Cina, jangan. Mau tuh ikutin Cina tuh, mubazir buang-buang duit. Anda bilang gak ada mubazir, mau deh. Oleh nggak ada ya. Yang penting kebuli ketutup. Kalau kebuli belum ketutup, jangan beli petasan. Gitu. Ini kebuli kagak, petasan dibanyakin orang marah. Oleh kumpul sampai jam 3, pulang-pulang aja. Orang ada yang dari maghrib ngajar, belum makan, nungguin eh, makan kagak. Ada yang datang jauh-jauh duduk ngarepin makan kagak. Jam satu bubar diajak, nggak kasih makan, kasih makan orang ya, dapat pahala jadi kalau nggak bagus didikan begitu, emang eh, dari sononya begitu, bagaimana Kecuali dari dulu maulid gak makan. Kalau dari dulu maulid kagak makan, dari ulama-ulama kita ini nggak makan, orang pada tahu. Jadi udah siap, udah kenyangin perut maulid. Emang dari dulu dari dari dulu makan. Ya, kasih berapa potong kambing dua puluh Tapi Umar potong kambing berapa? Hah? ribuan ratusan ratusan kalian di rumah ya payung kalau mau deh dari mana aja orang datang nggak pakai diminta ya yang datang orang-orang dari dalam batu keluar deh nyumbang kambing atau oh ada masih sepuluh gitu siapa kalau Ustaz sini mau maulid, uh, muter dulu nyari kalau nggak muter nggak ngemis, nggak ada murid datang dan nggak dikasih kagak. Perlu dulu, nanti mau oleh, perlu bantuan, perlu ngomong begitu dulu. Kalau nggak ngomong, nggak nggak ikat. Padahal gurunya mau oleh ngasih makan orang kan gitu. Bukan sini, sono ya. Eh. Lepasan. Tapi nggak semuanya. Eh. Kalau yang nggak punya duit, didatang bantuin tuh. Yang nggak nyumbang datang bantuin. Angkat-angkat itu, nampang. Ada yang duduk doang, nyumbang aja. Guru yang mau duduk aja tiga ukur. Kelar pulang aja. Gak apa-apa juga, girangin ustaz namanya. Kan girangin ustaz dapat pahala. Apa girangannya? Sediaannya makan gitu. Besok ketemu ustaz, oh kumpulnya, oh begitu. Kumpulnya, Kata Ustaznya, iya lo bisa bilangin gue. Nyumbang. Gak apa-apa ngomong gini. Jadi obatnya. وروى الطبراني أن عمر رضي الله عنه أرسل غلامه بأربعة مئة بأربع مئة مئة دينار di Abu Ubaidah bin Jarrah. Umar radhiyallahu anhu dia ngirim bujangnya daratnya ulangnya bujangnya atau khadamnya 100 eh 400 dinar. Satu dinar itu sekarang sejuta kali ya. Atau tujuh ratus ribu. Kalau dinar kan uang emas ya. Uang emas logam. Kalau dirham perak kalau 400 ini aja deh. Berapa itu? 400 dina kepada Abi Ubaidah bin Jarrah. Wa amarau bit'ani. Kemudian dia memerintahkan bujangnya ini si apa ya, Umar. Sayyidina Umar bilang ke bujangnya, "Eh, jangan buru-buru pergi habis ngasih diam dulu, liatin dulu, tuh duit dikemanain kan gitu. Liara ma yasna'u biha. Disuruh bujangnya jangan buru-buru pergi untuk melihat apa yang diperbuat oleh Ubaidah bin Jarrah. Pada duit yang 400 dinar. Pada ababiha ilai lalu dibawa min bujangnya itu duit kepada Ubaidah. Fa'atha hal Ya Ubaidah ini uang dari Sayyidina Umar 400 dinar. Wa ta'anna yasira. Lalu dia diam sebentar, nunggu sebentar. Enggak langsung pulang habis ngasih nunggu sebentar. Fafarrogoha kullaha. Lalu dibagikan itu duit yang Ubaidah terima dari Sayyidina Umar 400 dirham. Bukan masuk ke kantong dia, dibagi-bagi lagi. Ya. Faraja an gulam Umar Lalu Sayyidina si bulan tadi balik ke Umar. Ngadu deh Pak Akbar Oh duit tadi. Sebentaran dikasih Ubaidah. Ubaidah kasih lagi. Put put put. Habis. Bini kagak dapat. Langsung 400 dinar itu habis. Ya. Yang ngasih baik. Yang nerima. Uh, apa namanya. Juhud. Juhud. lagi lah Sayyidina Umar. pasar hilang mendengar hal itu. Fa'akhbarahu lalu dihabarkan bahwa jadahu qad ada mislaha li Mu'adz bin Jabal. Lalu bujangnya pulang kabarin hal itu kepada Sayyidina Umar dan dia mendapati Sayyidina Umar udah sediain lagi 400 dinar lagi. Li Mu'adz bin Jabal, sekarang buat Mu'adz bin Fa'arsalaha ma'ahu ilai lalu disuruh tubuh jamnya kepada Muaz bin Jabal wa amaru bi lihatin lagi. Tunggu sebentar. Gadalik seperti itu. Papa ada, Lalu dia perbuat oleh si bujang tadi. Nungguin lagi habis ngasih. Tungguin juga sebagaimana yang diperbuat kepada Ubaidah. Papa ragaha oleh Mu'ad bin Jabal dibagiin juga sama. Fa'adla azza wa jatuh. Istrinya tahu. Istri Mu'ad bin Jabal tahu. Wagala lalu berkata, Nahnu wallahi masakin. Kita demi Allah orang miskin juga sisain dong tuh duit gitu kan bini udah suaminya pegang duit banyak dipikir buat dia Nah tuh suaminya paham dia bukan buat dia pribadi mesti bagiin Tang bini tahunya laki pegang duit aja kita juga orang miskin bagi dong kita ya gitu Ba'al Hah? Ba'atina Serahin kepada kami Maknanya minta juga pada Balam yagha bil khirbah maka tidak tersisa di kantongnya Mu'ad bin Jabal illa dinara. Dari 400 dinar tinggal 2 dinar. Fa'atahuma dikasih 2 dinar itu lah buat bininya. Nih lo 2 dinar aja. Isainya. Isainya. Kalau sekarang enggak separuhnya dulu buat bini yang separuh bagi-bagi. Ya. jahil gulamu li Umar wa akhbarahu. Ulam baru diceritain hal itu dua-duanya kan. Tasarra bidzalik Sayyidina Umar bilang wa gala innahum ikhwatu ba'dihim ala ba'd min ba'd. Itu dia itu saudara sama-sama sebagian satu sama lain saling bersaudara. Yang punya rezeki kasih yang tidak punya rezeki, bahkan yang dapat bagi lagi. Ya. Yeah. Ada banyak orang yang tak itu enggak minta duit gitu. Zohir, oh, muridnya dipalak-palakin. Gatanya dibuat bagi orang. Ada yang model begitu. Iya. Ada habaib banyak yang model. Oh. Bukan buat dia, mana orang usnuzon aja. Eh, suuzon aja. Oh, oh. Padahal dia keluar dibagi-bagi. Ya. Cuma dengan ngomong lagi kalau dia ngomong dia riak Ya. Ya, dirinya jelek, yang penting Allah yang tahu. Wajah Adin hazanin datang dengan sanad yang baik. Anna zaujata Talha bin Ubaidillah bahwasanya istri Tolha bin Ubaidillah ro'at minhu sigalan melihat si Tolha ini lagi dalam keadaan berat sigalan lagi apa ya? sumpah gitu ya dirundung malang dia lagi bengong lagi nggak enak risau ya bahasa kerennya risau gitu gundah gulana <laughs> Bagaimana berkata istrinya kepada uh, si Talha tadi. Malaka la'allahu ra'baka minna syai'un fanahtajib. Fanahta fanahtabuka. buka hmm? Kayaknya ke sini Talha. Talha lagi. Lalu berkata istrinya lahu kepada Ma laka apa yang terjadi padamu? La'allaka ra'baka barang barangkali ra'baka ya, menyebabkan keraguan kau atau risaunya kau minna daripada kami syai'un sesuatu barangkali kami berbuat sesuatu yang membuat ente jadi risau kan dia lagi sumpek lagi gundah gulana nah, tuh bini ngomong barangkali kami kali yang bikin kamu apa namanya sumpek gundah gulana ada juga karena tabuka maka kami mencelakmu barangkali gitu atau berkata kasar ya, ya lumu mencelak diri. Barangkali kami ada kata-kata yang kasar kepadamu sehingga membuat engkau jadi gundah gulana. Kebingungan. Apa jawab si Abu Thalha? La, la. Wala ni'ma hay halilatul mar'ati, mar'il muslim. Anti Wala ni'ma alilatil mar'il muslimi anti. Tiga, ente ini sebaik-baik istri seorang muslim. Malah dipuji bininya. Karena bininya Abu Talha solehah. Saking lihat bininya begitu, apa memang dia merasa dia ada ucapan yang salah, bikin lagi ini bingung, bikin lagi jadi sedih, bikin lagi jadi gundah gulana. Ditanya suaminya, semua bilang lah, enggak, enggak, ente enggak ngomong macam-macam yang bikin aneh. Ente ini istri yang saleh Sebaik-baik perempuan atau istri seorang muslim ente. Ya. Halilah bini mana? Sebaik-baik istri seseorang muslim anti engkau. Walakin izdama'a indi malun akan tetapi hartaku berkumpul Harta banyak, wala adri kaifa asna. Saya nggak tahu gimana mau perbuat mana harta. Jadi yang bikin dia sedih, hartanya banyak di rumah. Harta numpuk. Yang bikin anda sedih bukan ente. Ente bini baik, soleha. Tapi yang bikin aku jadi risau ini, hartaku numpuk banyak di rumah. Kalau kita bini kita jauh gimana? Enak, biarin aja kan gitu. Kalau bini kita. Tapi istrinya Abu Talha galak menjawab. Ya, ini si Salihah. Dia menjawab, "Wa ma yaghummuka minhu?" Apa yang merisaukan engkau? Ud'u engkau ma. Fa'asinhu. Undang kau ente bagi-bagi itu harta. Ada bini model gitu. Suami bilang, ada bingung, duit anak ngumpul banyak nih. ada mau berbuat apa nih duit?" Kata bini, "Jangan bingung panggil kaum inti, bagiin, kelar urusan. Faksim huwainau. Wagala ya gulam alaiya gaumi. Akhirnya suami karena nasihat ini begitu dipanggil budaknya. Alaiya gaumi. Bawa kepadaku kaumku. Pakainya jumlatun jumlah ma gusima arba'a mi'ati alf. Dan adalah kaumnya yang dipanggil itu yang mau dibagi itu sebanyak 400 ribu. 400 400 ribu kaumnya datang dibagi duitnya habis duitnya baru hilang risaunya kebalikan dari kita kalau kita nggak punya duit baru risau muka kita kayak dompet tanggung pulang ya Allah makanya kita belajar ini nih baca ini ini tabur tabarukan ya nyari keberkahan barangkali kita bisa ngikutin biar sedikit juga Jangan selama ini kita baca fikih nganggap diri kita orang ahli ibadah. Padahal bakul sih bukan main. Ya, kalau nggak baca gini, ah. jadi tujuannya ini bukannya kita kata roh supaya timbul perasaan gairah. Jadi hikmah kita buat sedekah, buat berbuat baik, tawadu, rendah diri, nggak sombong. Karena ilmu tiga yang wajib. Ya, tauhid, fikih, ini tasawuf. Tauhid buat akidah kita, fikih buat ibadah tasawuf buat batin. Ya. Yeah. Karena orang belajar fikih aja nggak belajar tasawuf sombong. Ya. Yeah. Jadi riak, jadi kibir. Bayang kibir, sombong. Wah, ada terini. Adanya di sini. Di ilmu-ilmu tasawuf banyak. Alhamdulillah karangannya semuanya tasawuf. Ya. Yeah. Risalatul Ma'awana Nasahid Diniyah itu tasawuf. Tapi di sela-sela itu ada bikinnya dia. Ini kan di sela-selanya ada bikinnya, ada tasawufnya, ada ini. ya. إيه؟ Wallahu علينا وفي wa fi riyadin استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت وأنا ونبينا من قبل لا إله لا إله إلا الله لا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نمور وبها نموت إن شاء الله تعالى من الأمين برحمة الله وكرمه الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارعون في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعظاك حسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم اغننا من علمه وزينا من علمه واكرمنا من تقوى وجبنا من عافيه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله على نعم الله الحمد لله بركة الله الحمد لله حمدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا ربي الشام والدرج يا رسول الله عليك السلام يا شفيع الخلق يوم الزهام يا مهيمن يا قيوم لا ينام سل سلم على خير الأنام يا ربي بالمصطفى بلغ واغفر لنا ما مضى يا وزع الكرم يا رب واغفر لنا ما مضى يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم اللهم صل